Sudah untuk lain Pak Iman, selamat siang. Simon Mbak. Pak Simon, oke silakan Pak. Kalau dibilang mau belajar, kita belajar terus kapan mau jadinya. Kalau korupsi besar-besaran nggak belajar, ya kan? Nggak belajar. Ini, ini gimana sumber belajar mulu? Kapan mau jadinya? Ya iya, SD aja belum 10 tahun udah ambruk. SMA belum SMP, SMA belum turun udah ambruk. Jangan belum udah, jadi susah banget itu mesti belajar kapan belajar koruptor itu nggak belajar pinter ini bikin diri mesti belajar dulu kapan mau jadinya pak ya oke terima kasih pak oke terima kasih pak Simon Pak Andre selamat siang ya ya silakan pak komentar anda uh, ya, kalau menurut saya itu karena uh, eh, kenjangan juga ya pekerjaan eh, kemungkinan ya kayak ya mungkin ya pembayarannya sudah rendah dia uh, kerja semaunya enaknya aja yang kedua yang mungkin dia catatannya pada koruptor terus ya nggak bisa terus pada koruptor ini semuanya cuma dari kesenjangan ya jadi kesehatan rakyatnya terganggu akibat dari ini ya semuanya jadi ya ya Allah Allah kalau kerjanya gitu. terima kasih Bu terima kasih Pak Andre Pak Andi selamat siang Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak. Bukan satu tahun, Bu. Ada yang jalan ya, satu setengah bulan udah mulai rusak. Itulah namanya Indonesia. Thank you. Oke, terima kasih Pak Andi. Selamat sore Pak Richard. Iya, itu jalan-jalan rusak melulu. Uh mhm. -huh. Sebenarnya kayaknya sih nggak serius deh. Jadi sengaja dibikin nggak kuat supaya ada proyek terus. Kalau rusak kan ada proyek lagi. Uh mhm. -huh. Baik, terima kasih kembali Pak Richard. Pak Harry selamat sore. Pertama. Pak Heri, mohon volume ya. ada dikecilkan terlebih dahulu, Bapak. Pertama, APK, sedikit aja tuh Departemen Perhubungan yang melakukan tender jalan itu. Setiap tahun kalau rusak kan mereka dapat order lagi. Karena apa? Orang-orang di pemerintahan tidak cinta negara ini, hanya cinta diri dan kantong sendiri. Indonesia sulit maju. Mhm. Terima kasih Pak Hari. Dan berikutnya Pak Deddy. Uh, selamat eh, siang Bu. Iya, selamat eh, sore Pak Didi silakan. Itu mereka lebih mendingin eh, bangunan ya, bangun gedung DPR yang bagus sekian triliun dibandingin bangun jalan, memperbaiki jalanan itu Bu. Itu aja komentarnya sih. Pak Hari, selamat sore. Sore. Silakan. Memang terlalu Bu. <laughs> Kalau di luar orang bikin jalan itu untuk selamanya kalau bisa. Kalau di sini bikin jalan setahun sekali. Padahal biayanya nggak murah loh Itu biayanya juga mahal, tapi pelaksanaannya dari ujung, dah dari tender, dari kontraktor, dari yang nerima di lapangan, dari itu semua kebagian. Jadi mungkin cuma 40% persen kali biaya itu yang benar keluar. Yang 60 persennya mungkin kemana-mana itu. Nah, siapa sih presidennya sekarang? kasih. Terima kasih Pak Ali. Dan berikutnya Pak Zainal, selamat sore. Selamat sore. Ya, volume mau mohon Anda kesehatan terlebih dahulu Pak. Oke. Mm-hmm. Kalau menurut saya ini kalau yang apa yang berurusan dengan jalan ya seperti departemen perhubungan, departemen PO itu itu menurut saya itu harus dilikuidasi aja. Terus bikin departemen baru orangnya baru. Jangan orang yang lama-lama, orang-orang yang lama kan cuma mementingkan diri sendiri doang. Gak pernah mementingkan negara kita biar maju, biar bisa bersaing dengan negara tetangga. Itu gak pernah mikirin begitu. Dia pikir, yang penting kantong kita dapat mau bikin jelek, mau bikin bagus. Yang penting asal dia pemborongnya ngasih uang kantong tebel, tinggal tanda tangan aja. Dia pikir begitu. Memang orang-orang rata-rata orang pemerintahan itu begitu. Beda sama orang swasta lah. Kalau orang swasta kan ibaratnya udah jelas bersaing Mm-hmm. jadi berlatih bersaing gitu jadi ibaratnya nggak ada istilah kata kerja santai ya kalau swasta kalau pemerintah itu kerjanya ya begitulah lenang lantuk gitu ya baik terima kasih Pak Gilbert dan berikutnya Pak Gilbert oke silakan Pak Gilbert Iya, kamu ditanya tadi siapa presidennya, saya kasih tahu dah, SBY gitu. Terima kasih.